Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwana din kaum muslimin rahimakumullah. Kita masih melanjutkan penyebutan tentang tuduhan dan fitnah serta kebohongan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dan dakwahnya kepada Wahhabi Salafi maka tuduhan berikutnya adalah bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi Salafi adalah orang-orang yang tidak percaya kepada karomah para wali. Salafi Wahabi adalah orang-orang yang tidak hormat kepada para wali, kepada orang-orang saleh. Salafi Wahabi tidak menjaga kehormatan mereka. Sejauh mana kebenaran tuduhan ini maka kita akan dengarkan pernyataan-pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab an najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Dalam kitab Majmu'ah Muallafat Asy-Syaikh Majmu'at Rasail Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengatakan wa uqirru bi karamatil auliya aku mengakui dan menetapkan tentang adanya karomah pada wali wali Allah wa ma lahum minal mukasyafat dan apa yang ada pada diri mereka dari kemampuan untuk menyingkap sesuatu. Itu semua bukan karena apa-apa, tapi karena keimanan dan ilmu yang ada pada mereka para wali-wali Allah. Illa annahum la yastahiquna min haqqillahi ta'ala syai'an. Hanya saja mereka para wali-wali Allah itu tidak memiliki hak yang menjadi kekhususan Allah tabaraka wa taala. Wala yutlabu minhum illa eh, wala yutlabu minhum ma la yaqdir alaihi illallah. Kemudian kata Syekh di akhir dan tidak boleh mereka para wali-wali Allah itu dimintai dalam satu perkara yang tidak dimampui dalam hal mengabulkannya kecuali oleh Allah Azza wa Jalla. Ini keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terhadap karomah para wali. Pertama bahwa karomah itu memang ada. Karomah adalah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Sesuatu yang terjadi di luar nalar manusia sesuatu yang terjadi yang mungkin saja tidak bisa dipikirkan oleh akal. Dan kejadian tersebut semata-mata pertolongan Allah Azza wa Jal untuk para wali-walinya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mengingkari adanya karomah bagi para wali. Wahabi Salafi menetapkan bahwa para wali Allah memiliki karomah. Kadang terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan pada diri mereka. Tetapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Salafi Wahabi tidak menetapkan para wali sejajar dengan Allah. Para wali tetaplah manusia. Para wali-wali Allah kedudukannya di bawah para anbiya. Kita tidak boleh meminta sesuatu kepada para anbiya di luar kemampuannya. Yang menjadi kehususan Allah Azza wa Jal. Demikian juga. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Salafi, Wahabi, meyakini tentang tidak bolehnya meminta sesuatu kepada para wali dalam perkara yang tidak dimampui. Kecuali oleh Allah Azza wa Jalla saja. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala menyatakan tentang apa yang wajib bagi kita terhadap para wali dan orang-orang soleh. Kata beliau, al-wajibu alaihim hubbuhum. Yang wajib bagi kita terhadap orang-orang soleh, terhadap para wali-wali Allah adalah hubbuhum mencintai mereka. Wattiba'uhum dan mengikuti mereka. Wal iqraru bi karamatihim dan mengakui karomahnya. Wala yajhad karomatil awliya illa ahlal bidai wa dhalal. Tidak ada sesungguhnya yang menentang karomah para wali kecuali ahlul bidah dan orang-orang yang sesat. dinullah wasatun bainat tarfain wa hadyun bainad dalalain. Agama Allah Subhanahu wa taala itu pertengahan di antara dua kelompok. Kelompok yang ekstrim, kelompok yang menolak adanya karomah para wali dan kelompok yang terlalu ekstrim dalam menetapkan karomah bagi para wali. Wahadyun bainal dhalalain. Agama Allah Subhanahu wa taala itu petunjuk di antara dua kesesatan. haqqun baina batilain. Agama Allah Subhanahu wa taala itu adalah kebenaran yang ada di antara dua kebatilan. Selanjutnya ya fillah rahimakumullah, Syekh menyinggung. Syekh mengingatkan bahwa kita tidak boleh tertipu dengan segala hal yang terjadi di luar kebiasaan. Tidak setiap orang yang nampak padanya sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan kemudian dikatakan sebagai wali. Karena wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kriteria, memiliki ciri, memiliki tanda yang dikenali. Banyak orang yang mampu melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Seperti para tukang sihir. Mereka mampu melakukan sesuatu di luar nalar kita. Kemudian kahin, dukun. Mereka pun mampu melakukan sesuatu di luar kebiasaan. Yang tidak terpikirkan oleh akal kita. Maka sekali lagi, tidak setiap orang yang terjadi padanya sesuatu di luar kebiasaan kemudian dikatakan wali. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengatakan la bagi lil mukmin an yaghtar bi khawarikil adah. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin tertipu dengan sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Sesuatu yang mustahil bila dilakukan oleh manusia. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala juga menerangkan bahwa orang yang bisa terbang, orang yang bisa berjalan di atas air itu tidaklah menunjukkan bahwa mereka itu wali. Karena semua ini mungkin dan bisa saja dilakukan oleh para sahir, tukang sihir. Dan orang-orang yang bersekongkol dengan setan. Karena itu seorang mukmin tidak boleh tertipu dengan khawarikul adah sesuatu yang terjadi di luar kebiasaan. Idza lam yakun ma'a sahibiha istiqamah ala amrillah. Apabila orang yang terjadi padanya sesuatu yang di luar kebiasaan itu bukanlah termasuk orang yang istiqomah di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Jangan tertipu. Kemudian Syekh menjelaskan tentang perbedaan antara wali Allah dengan wali syaitan. Beliau mengatakan bayanullah subhanahu wa ta'ala li awliyaillah wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illahil munafiqina wal fujjar ويكفي في هذا آية في سورة آل إمران وهي قوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وآية في سورة المائدة وهي قوله يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وآية في سورة يونس وهي قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kata Syekh, penjelasan Allah Subhanahu wa taala tentang para wali Allah dan perbedaan antara mereka dengan orang-orang yang menyerupainya, orang-orang yang mengaku ngaku sebagai wali Allah dari kalangan musuh-musuh Allah munafikin dan orang-orang yang jahat itu cukup terdapat di satu ayat dalam surat Ali Imran. Tepatnya ayat yang ke-31 yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku yuhibbukumullah niscaya Allah akan mencintai kalian. Dari ayat ini bisa kita bisa mengambil sebuah kesimpulan mana wali Allah dengan selain wali Allah. Wali Allah adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Wali Allah adalah kekasih Allah. Wali Allah adalah orang-orang yang menjadi pilihan Allah Azza wa Jalla karena keimanannya, karena ketakwaannya sehingga kadang terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan dalam diri mereka. Adapun di luar itu, siapapun yang terjadi pada dirinya sesuatu yang di luar kebiasaan tetapi tidak mencintai Allah, tidak mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka tidaklah disebut sebagai wali Allah. Qala wa ayatan fi suratil Maidah juga cukup sebagai penjelasannya satu ayat dari Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-54. Ini juga tentang orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa para wali Allah adalah mereka-mereka yang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Selanjutnya di satu ayat dari Quran surat Yunus tepatnya ayat yang ke-62 Allah Subhanahu wa taala menyatakan ala inna Aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun ketahuilah bahwa sungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim tidak ada rasa takut dalam diri mereka tidak pula mereka bersedih hati alladzina amanu Wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman wa kanu yattaqun dan mereka bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah kriteria yang disebut sebagai wali Allah. Salafi Wahabi meyakini bahwa wali Allah yang seperti ini keadaannya memiliki karamah Kadang terjadi sesuatu yang di luar kebiasaan. Wa a'zamul karamah dan karamah yang paling tinggi, yang paling besar adalah istiqamah ala dinillah. Istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan karomah itu tidak mesti sesuatu yang aneh terjadi, yang menggambarkan kedigdayaan, yang menggambarkan kehebatan, tidak mempan dibakar api, tidak mempan ditebas oleh pedang, tidak mempan ditembak, tidak. Karomah itu tidak selalu tergambar dalam hal-hal yang seperti ini. Bisa menghilang, bisa berjalan dengan cepat. Bisa melangkah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu sekejap. Karomah tidak selalu gambarannya seperti ini. Tetapi a'zamul karomah, karomah yang paling tinggi, yang paling agung itu adalah istiqamah ala dinillah. Istiqamah di atas agama Allah Azza wa Jalla. Kalau seandainya karomah selalu ditafsirkan dengan hal-hal yang seperti ini, maka apa bedanya antara wali dengan tukang sihir? Apa bedanya antara wali dengan dukun? Sementara wali Allah bukan dukun, wali Allah bukan tukang sihir. Farqun ma bainahuma. Ada perbedaan yang jelas antara keduanya. Bainas sama iwal ar. Perbedaan yang nampak antara langit dan bumi. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya Syekh rahimahullah taala menyebutkan bahwa orang-orang yang menuduh dan memfitnah beliau memfitnah salafi wahabi sebagai orang-orang yang tidak percaya kepada karamah adalah orang-orang yang tidak mengerti tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang-orang yang jahil. Dari kalangan kuburiyun, sufiyun. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Salafi, Wahabi dituduh difitnah sebagai orang yang tidak hormat kepada wali-wali Allah, tidak percaya kepada karomah? Jawabannya adalah karena pihak yang menuduh itu menjadikan kuburan sebagai wasilah dalam ibadahnya kepada Allah Azza wa Jalla. Yakuluna amwalan nas bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Mereka khawatir bagian dunianya akan hilang. Karena tidak sedikit sekarang ini kaum muslimin yang memiliki kecenderungan semangat untuk berziarah ke kuburan yang disebut wali. Meminta-minta sesuatu di sana. Dan merekalah yang menjadi pendorongnya. Mereka memanfaatkan kaum muslimin yang jahil ini untuk bisa mendapatkan harta yang banyak. Ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi sangat tidak benar kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Salafi, Wahabi, tidak menghormati orang-orang soleh. Sangat tidak benar kalau Salafi, Wahabi dikatakan sebagai orang-orang yang tidak percaya kepada adanya karomah para wali. Ya. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali menetapkan adanya karomah bagi para wali. Mereka adalah orang-orang yang pertama kali menampakkan rasa cinta kepada orang-orang saleh. Ikhwanifidin rahimakumullah, tuduhan lainnya yang diarahkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, kepada Salafi Wahabi adalah bahwa mereka orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Salafi Wahabi dituduh sebagai takfiri, tukang mengkafir-kafirkan orang. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dakwahnya penuh dengan lumuran darah. Salafi Wahabi dalam menyebarkan dakwahnya penuh dengan permusuhan dan kebencian. Ini tuduhan yang sama sekali tidak berdasar. Tuduhan yang batil. Kita akan dengarkan bagaimana keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam masalah takfir, dalam masalah mengkafirkan Beliau mengatakan Qala fa innahu la yukfaru illa bima ajma al muslimun ala takfir fa'ilihi minasyirkil akbar wal kufri bi ayatillah wa rusulihi atau bishayin syai'in minha ba'da qiyamil hujjah katakfir man 'abada salihin wa du'ahum ma Allah wa ja'alahum andadan fima yastahiquhu min khalqih min al-ibadat wal ilahiyah kata Syekh sesungguhnya tidak boleh seorang pun dikafirkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan tidak boleh seorang pun dikafirkan illa bima ajma al muslimun ala takfiri fa'ili kecuali dengan sesuatu yang kaum muslimin sudah sepakat menyatakan kekafirannya atas perbuatannya seperti melakukan syirkul akbar kesirikan yang besar atau mengkufuri ayat-ayat Allah dan rasul-rasulnya atau dengan sesuatu yang lainnya setelah tegak hujah kepadanya. Ini keyakinan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Kemudian dalam majmu'ah Rasail wal Masail Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala kembali mengatakan fanaqulu wabillahi taufiq alladzi na'taqiduhu wa nadinu Allah bihi anna man dana bil Islam wa ata'a rabbahu fima amar wa antaha amma anhu naha wa zajar fahuwal muslimu haramul mal wad dam kama yadullu alaihi al kitab was sunnah wa ijma'ul ummah. Kami katakan dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kami meyakini kami meyakini atau yang kami yakini dan kami jadikan sebagai bagian dari agama kami adalah bahwa Barang siapa yang menampakkan keislaman Mentaati Robnya Dengan melaksanakan semua yang telah diperintahkannya Dan menjauhi semua yang telah dilarangnya dan dibencinya Maka dia adalah seorang muslim Dia adalah seorang muslim Haram darahnya untuk ditumpahkan Haram hartanya untuk dirampas Sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam kitab dan sunnah serta kesepakatan ummah. Mana bukti? Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tukang mengkafir-kafirkan. Mana buktinya kalau Salafi Wahabi suka mengkafir-kafirkan orang? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kembali mengatakan walam nukafiru ahadan dana bil Islam liqaunihi lam yadkhul fi dairatina Kami tidak mengkafirkan seorang pun yang menampakkan keislaman hanya karena dia tidak masuk ke dalam wilayah kami. Muncul tuduhan bahwa salafi mengkafirkan orang-orang yang di luar golongannya. Muncul tuduhan bahwa wahabi mengkafirkan orang-orang yang tidak ikut kepada ajarannya. Ini tuduhan dan fitnah yang dusta Fitnah yang keji. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Coba tolong tunjukkan mana bukti yang menunjukkan hal itu. Satu saja. Jangan dua, jangan tiga. Satu saja. Karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tersebar di seluruh penjuru dunia. Silahkan lihat, silahkan baca. Tidak ada satu kalimat pun satu kata pun di mana Syekh mengkafirkan umat Islam secara menyeluruh. Tidak ada. Syekh dengan tegas menyatakan bahwa kami mengkafirkan orang yang memang sudah disepakati kekafirannya. Mengkafirkan orang yang memang sudah jelas dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. tuduhan dan fitnah ini muncul dari orang-orang yang tidak suka kepada dakwah tauhid. Tidak senang kepada Wahabi Salafi menganggap bahwa dakwah Salafi Wahabi akan menghambat pergerakannya dakwahnya. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengatakan bal la nukaffir illa man kaffarahu Allah wa rasuluh. Kami tidak mengkafirkan kecuali siapa yang telah dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa man za'ama anna nukaffiran nas bil umum aw nujibul hijrata ilaina ala man qadara ala idhari dinihi bi baladi faqad kadzaba waftara. Kata Syekh barang siapa yang mengira, menuduh bahwa kami mengkafirkan semua manusia secara umum atau kami mewajibkan semuanya untuk hijrah ke negeri kami, maka semua itu adalah merupakan kedustaan semua itu adalah merupakan kebohongan. Ya. Tidak ada bukti yang jelas menunjukkan hal ini. Bahkan ikhwan fillah rahimakumullah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya pihak yang paling berhak untuk dinyatakan sebagai kelompok takfiri adalah khawarij dan rafidah syiah. Mereka lah yang paling berhak untuk dinyatakan sebagai kelompok takfir. Ya. Karena para ulama telah menjelaskan bahwa kelompok pertama yang menyimpang dari Islam adalah Khawarij. Dan salah satu yang menjadi ciri khas mereka adalah takfirul muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengkafirkan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Orang-orang Khawarij menghalalkan darah sahabat Utsman radhiyallahu taala. Mereka mengkafirkan para sahabat. Orang-orang Syiah Rafidhah jelas mengkafirkan para sahabat. Salafi Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mana? bukti kalau mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Sejarah tidak akan pernah bisa dibohongi. Ya. Apa yang dituangkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam tulisan-tulisannya, dalam kitabnya, itu menjadi bukti terkuat. Ikhwan Fiddin rahimakumullah Syekh Abdul Latif beliau menegaskan bahwa kullu aqilin ya'rifu sirata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ya'lamu annahu min a'dhamin nas ijlalan lil ilmi wal ulama Wa min ashaddin nas nahyan an takfirihim wa tanqisihim wa adiyatihim. Setiap orang yang berakal, setiap orang yang berakal yang masih bersih dan lurus akalnya, dia akan mengetahui bagaimana perjalanan hidup dan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Dia akan mengetahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah orang yang paling menghormati ilmu dan ulama. Beliau adalah orang yang paling keras pelarangannya dalam hal mengkafirkan merendahkan dan menyakiti kaum muslimin. Ini semakin mengukuhkan kedustaan orang-orang yang mengklaim bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab Wahabi Salafi itu tukang mengkafir-kafirkan kaum muslimin. Dan rata-rata yang menjadi rujukan orang-orang sekarang ketika mengatakan Wahabi Salafi adalah takfiriyun itu kitab-kitab karangan orang-orang Syiah. Kitab-kitab karangan orang-orang Syiah yang memang kebenciannya luar biasa terhadap dakwah sunnah. Dan walhamdulillah para ulama semua sudah membantahnya. Semua sudah membantahnya. Tidak ada satu bukti pun yang bisa mereka perlihatkan. Mereka hanya mampu memanfaatkan memanfaatkan kegigihan Wahabi, Salafi dalam berdakwah kepada sunnah dan memerangi bid'ah. Ya. Mereka memanfaatkan kegigihan Wahabi, Salafi dalam mendakwahkan tauhid dan memerangi syirik. Ketika Wahabi, Salafi gencar memerangi berbagai macam kesyirikan, memerangi berbagai macam kebid'ahan, Kemudian mereka manfaatkan kondisi ini untuk menuduh Wahabi Salafi sebagai takfiri, tukang mengkafirkan orang lain, tukang menyalah-nyalahkan orang lain, tukang mengatakan ini bid'ah, ini syirik. Seandainya mereka mau mengkaji ya, persoalan yang sesungguhnya dan menjelaskan kepada seluruh kaum muslimin secara terbuka, niscaya tuduhan-tuduhan tersebut tidak benar. Nah, fillah rahimakumullah Tuduhan berikutnya adalah Bahwa Salafi Wahabi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Adalah Khawarij Ini masih ada hubungannya dengan yang sebelumnya. Namun kita ingin tahu siapa sesungguhnya yang pertama kali melontarkan tuduhan bahwa salafi, wahabi, khawarij, radikal. Ternyata setelah diselusuri dan dijelaskan oleh para ulama, yang pertama kali melemparkan tuduhan tersebut adalah orang-orang Syiah. Betapa sering mereka mengatakan kita harus memerangi radikalisme, kita harus memerangi radikalisme dan yang mereka maksudkan adalah Wahabi Salafi. Wahabi Salafi adalah kelompok radikal. Khawarij. Disebutkan dalam kitab Al-Barahin Al-Jaliyah bahwa seorang Rafidhi yang bernama Muhammad Hasan Al-Musawi mengatakan annal wahabiyah ashabuz zalazil wal fitan binassi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahabi kata dia adalah ashabuz zalazil orang-orang yang suka membuat keguncangan, kekacauan, dan orang-orang yang suka membuat onar, membuat fitnah. Ini sesuai dengan nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waliyahulillah. Ya. Kita bisa lihat para simpatisan Syiah dewasa ini tidak ketinggalan untuk menyatakan hal yang sama secara terang-terangan. Kami menolak Wahabi Salafi karena mereka itu selalu membuat onar. Tidaklah mereka berada di satu tempat, melainkan pasti terjadi kekacauan. Padahal sesungguhnya yang suka membuat onar adalah Syiah. Tidaklah orang-orang Syiah tinggal di satu tempat, melainkan pasti akan terjadi kerusuhan padanya. Yang radikal itu bukan salafi wahabi. Tetapi orang-orang syiah, orang-orang sufi, maturidi, asyari. Kapan diberitakan wahabi salafi melakukan penyerangan. Membubarkan sebuah pengajian. Tetapi sering sekali kita dengar pengajian yang diadakan oleh Salafi Wahabi dibubarkan oleh mereka. Mereka melakukan tindakan radikal kepada Salafi Wahabi. Lalu siapa sesungguhnya yang radikal? Yang radikal adalah mereka. Orang-orang Syiah, Sufi. Yang tidak senang terhadap dakwah sunnah, dakwah tauhid. Orang-orang Syiah mencoba memelintir ayat atau nas-nas hadis tentang Khawarij, kemudian diarahkan kepada Salafi Wahabi. Di antara hujah mereka menuduh Salafi Wahabi sebagai Khawarij, sebagai orang-orang yang memiliki pemahaman radikal Orang-orang yang suka membuat fitnah, onar, dan kekacauan adalah hadis. Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan Rasul kufri nahwal masyriq. Pangkal kekufuran itu ada di arah timur. Madinah. Kata mereka itulah Najd. Kemudian juga hadis yang di dalamnya disebutkan yatla'u qarnu syaitan binajd. Tanduk setan itu akan muncul dari arah Najd. Kata mereka Najd yang dimaksud adalah Yamamah. Yamamah itu adalah tempat kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena itu Wahabi tukang onar. Wahabi adalah khawarij yang disinggung oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis tadi. Ikhwanifidin rahimakumullah. Padahal ya, yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa ra'sul kufri nahwal masyriq pangkal kekufuran itu ada di arah mashriq timur Madinah dan tanduk setan itu akan muncul dari Najd bukanlah Yamamah. Akan tetapi yang dimaksud adalah Irak. Yang dimaksud adalah Irak. Karena Irak secara wilayah dekat dengan Madinah min jihati syarqi dari arah timur. Dalil yang menunjukkan hal ini adalah riwayat yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam mengatakan, "Annal fitnata." Sesungguhnya fitnah itu taji'u min hahuna akan datang dari arah sini. Berbagai macam kekacauan itu akan muncul dari arah sini wa ma'a biyadihi sambil memberi isyarat dengan tangannya ilal masyrik ke arah timur Medina. Ya. Dan yang dimaksud adalah Irak, bukan Yamamah. Ya. Yang dimaksud adalah Irak, bukan Yamamah, karena Yamamah yang merupakan tempat kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab letaknya tidaklah di timur Medina. Tidak pula di tengah-tengah antara Madinah dan Irak. Tidak. Tetapi Yamamah itu ada di timur Mekkah. Sementara Nabi menyebut timur Madinah. Maka yang dimaksud adalah negara Irak. Bukan Yamamah. Ya. Inilah yang dipahami oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan juga Imam Al-Khattabi rahimahumullah dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Nah. Ikhwanu rahimakumullah. Hujah mereka yang lainnya. Ketika mengatakan bahwa Wahabi Salafi adalah Khawarij. Mereka mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu masih keturunannya Dhul Khuwaisirah yang disebutkan dalam hadis yang mengatakan i'dil ya Muhammad berbuat adilah wahai Muhammad sampai kata Nabi alaihi salatu wassalam faman ya'dil idha lam a'dil siapa yang mau berbuat adil kalau seandainya aku tidak adil Kemudian Nabi menjelaskan bahwa akan muncul dari orang ini turunan, ya, turunannya. Yang mereka keluar dari Islam begitu cepat. Seperti keluarnya anak panah dari busurnya. Mereka mengatakan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala adalah turunannya Dzul Khuwaisirah. Apa sebabnya? Kata mereka karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan Dzul Khuwaisirah itu sama-sama dari keturunan Bani Tamim. At-Tamimi, Dzul Khuwaisirah At-Tamimi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi. Karena itu, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah masih keturunan atau keluarganya Dul Khuwaisirah. Subhanallah. Ya. Ini tuduhan yang keji. Kalau kita tanyakan kepada mereka, Fir'aun itu dari mana? Mesir. Apakah kemudian semua orang yang tinggal di Mesir itu keturunan Fir'aun? Nah, tentu tidak. Ya, Marah orang Mesir kalau dibilang sebagai keturunan Firaun. Tidak setiap yang sama sukunya kemudian satu rumpun, satu keluarga, satu turunan. Ya. Tentu saja ini kalam yang batil. Perkataan yang batil. Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Bukhari justru menjelaskan tentang keutamaan Bani Tamim. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Annahu qala beliau mengatakan Uhibbu tamiman li thalathin. Aku mencintai orang-orang dari Bani Tamim karena tiga hal. Sami'tuhunna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga hal tersebut telah aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama, qauluhu lamma ja'at sadaqatuhum. Yang pertama sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika datang sodakoh dari orang-orang Bani Tamim, kata Nabi, "Hadza hadhihi sadaqatu qaumi." Ini adalah sodakoh-sodakoh dari kaumku. Nabi menyebut Bani Tamim sebagai kaumnya. Ini pujian Nabi alaihi salatu wasallam terhadap Bani Tamim. Qala wa qawluhu fil jariyah at-tamimiyah i'tiqha fa innaha min waladi Ismail. Yang kedua, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada budak dari Bani Tamim Kata Nabi kepadanya, "I'tiqha, merdekakan dia." Karena sesungguhnya dia dari keturunan Ismail. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, Hum asyaddu ummati ala dajjal. Mereka adalah dari kalangan umatku yang paling keras pengingkarannya terhadap dajjal. Ya, terhadap para pendusta. Inilah tiga hal yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan Bani Tamim. Sampai Abu Hurairah mengatakan, aku mencintai Bani Tamim karena tiga hal yang telah kudengar dari Rasul Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. tuduhan bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Wahabi Salafi adalah khawarij ini terus digembar-gemborkan di sana sini. Hingga sekarang. Bahkan saat ini semakin menjadi-jadi. Salafi, Wahabi adalah kaum radikal. Salafi, Wahabi harus ditumpas. Dalam keadaan seperti yang sudah saya singgung tadi, bahwa tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan hal itu. Ya. Tidaklah salafi wahabi tinggal di satu tempat Melainkan tempat itu akan menjadi tempat yang aman Salafi, Wahabi adalah orang-orang yang begitu besar rasa hormatnya kepada penguasa, pemerintah. Salafi, Wahabi adalah orang-orang yang diantara keyakinannya adalah haram melakukan pemberontakan terhadap pemerintah. Sungguh sebuah kezaliman jika Salafi Wahabi dituduh seperti itu. Salafi Wahabi akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas tuduhan-tuduhan tersebut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala adalah seorang yang terdolimi Karena begitu besarnya pengorbanan beliau dalam mendidik umat. Memberikan pemahaman yang benar kepada umat. Akidah yang benar. Ibadah yang benar. Muamalah yang benar. Ya. Tetapi kita pun menyadari bahwa semua ini terjadi atas kehendak Allah Azza wa Jalla. Allah telah menyatakan waja'alna likulli nabiyyin adu kami telah menjadikan bagi tiap-tiap nabi itu ada musuhnya. Seseorang yang mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dengan baik, ittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan baik, ia akan menghadapi musuh dari kalangan orang-orang yang menjadi penentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini akan terus berlanjut hatta qiyam sa'ah sampai terjadinya hari kiamat. Ya. Tidak akan pernah berhenti. Peperangan, permusuhan bainal haq wal batil. Antara yang hak dengan yang batil. Ketika kita mendakwahkan tauhid, maka kita akan berhadapan dengan musuh dari kalangan ahlu syirk yang mempertahankan kesyirikan. Kita, ketika kita berdakwah mengajak umat kepada sunnah, kita akan mendapatkan musuh, yaitu orang-orang yang menentang sunnah dan gemar melakukan kebid'ahan. Terus seperti ini. Ini sudah menjadi sunnatullah. Karena itu kita kita wajib untuk mempelajari ilmu agama yang benar. Kita wajib membekali diri dengan ilmu syar'i. Ya. Jika kita tidak memiliki ilmu syar'i, famimada, fabimada nuqatil haula dengan apa kita bisa memerangi mereka. Al-ilmu silahuna. Ilmu itu adalah senjata kita. Ya. Ilmu adalah senjata kita. Dengan ilmu ini kita bisa memerangi mereka. Dengan ilmu ini kita bisa melindungi dan menjaga umat Islam. Karena itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an termasuk sesuatu yang selalu diserukan oleh para salaf orang-orang yang mengikuti dakwah salaf dari generasi ke generasi dari zaman ke zaman adalah ilmu kembali kepada ilmu mempelajari agama Allah Azza wa Jal. Ya. Yang membuat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah berhasil dalam dakwahnya adalah ilmu. Ilmu beliau yang kokoh. Ya. Sehingga semua tuduhan, semua fitnah, semua tudingan itu menjadi sesuatu yang tidak berarti. tidak berpengaruh, tidak bisa menghambat lajunya dakwah tauhid yang diusung oleh beliau rahimahullahu taala. Hampir atau bahkan seluruh penjuru jaziratul Arab mengenal tauhid. Semua ini bifadlillah karena karunia Allah Subhanahu wa taala wa fadli Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Ya. Kita tidak boleh patah semangat ya, untuk terus membimbing umat dengan tauhid, membimbing umat dengan sunnah. Kita tidak perlu mempedulikan orang-orang yang memfitnah, menuding, menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Kita harus tetap berjalan istiqamah tidak perlu takut dengan julukan Wahabi. Ya. Kalau memang orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dakwah tauhid itu dikatakan Wahabi, maka kitalah Wahabi.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 Walhamdulillahirabbil alamin.